على أن هذا الشكر في هذه الصدقة واجب على كل مسلم كل يوم ولكن الشكر على درجتين كتب اليوم hadis كل سلام إلى آخره akhirih menunjukkan wajibnya syukur dengan bersedekah bagi setiap muslim setiap hari. Tetapi yang namanya syukur ala darajatain. Namanya syukur ada dua derajat, dua tingkatan. Ihdahuma wajib. Salah satunya adalah yang wajib. Wa an ya'tiya bil wajibati wa maharim. Yaitu mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram itu juga termasuk syukron lillah karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh yang sehat, badan yang kuat, diberi berbagai macam perangkat-perangkat, diberi pula sekian banyak sendi, tulang belulang, anggota badan yang lengkap. Maka <clears throat> syukuri. Yang wajib adalah mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Fahada la budda minhu yang demikian harus. Wa yakfi fi syukri hadhihi ni'am. Dan cukup mensyukuri nikmat ini. Wa yadullu ala dzalika ma kharajahu Abu Dawud. Artinya mengerjakan yang wajib-wajib. Meninggalkan yang haram-haram. Itu hukumnya wajib dan itu cukup sebagai syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan tadi. -kenikmatan Cukup sebagai syukur. Wa yadullu ala dzalika ma kharrajahu Abu Dawud. Yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dari hadis Abil Aswad Ad-Dili atau Abu Aswad Ad-Duali ala qira'atain. Qala kunna 'inda Abi Dzar. Kata beliau, aku waktu itu ada di sisi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu faqala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli yaumin sadaqah. Setiap pagi bagi setiap sendi salah seorang kalian setiap hari ada sedekahnya. Falahu bi kulli salatin sadaqah. Maka baginya setiap salat merupakan sedekah. Qiyam sedekah dan puasa sedekah. Wa haj sedekah. Wa tasbih sedekah. Wa takbir sadaqah wa tahmid sadaqah fa'adda kata Abu Dhar fa'adda Rasulullah SAW min hadil a'mal salihat maka Nabi SAW Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu amalan-amalan tersebut yang saleh amalan-amalan saleh tersebut Qala kemudian berkata yujzi'u adukum min dalika raq'atad duha mencukupi salah seorang kalian dari semua itu dua rakaat salat duha. Waqad taqaddama fi hadis Abi Musa dan sudah lewat dari hadis Abi Musa al-Mukharraj fi Sahihain yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Fa in lam yuf'al falyumsik an syarr ada ucapan dalam riwayat lain yang juga fisahihain. Kalau dia tidak melakukannya, ini salat duha, Falyunsikani syar. Paling tidak dia menahan diri dari kejelekan-kejelekan. Fa innahu lahu sadaqah. Maka itu pun baginya sebagai sadaqah. Wa hadha yadullu ala annahu yakfihi an la yaf'al syai'an min asy Berarti walaupun hukumnya wajib mensyukuri anggota badan setiap sendi, setiap tulang, setiap harinya. Hukumnya wajib, tetapi mencukupi semua itu untuk tidak melakukan kejelekan sedikit pun. Tetapi dengan mengerjakan yang wajib, <coughs> salat wajib, salat duhur, salat asar, ila akhir. Itu cukup. Wa inna ma yakunu mujtaniban lisyarri idza qama bil fara'id. Lihat kata Ibn Rajab. Dan bahwasanya cukup baginya untuk tidak melakukan kejahatan, kejelekan idza qama bil fara'id kalau dia sudah melakukan yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Kalau Ramadan puasa setiap harinya salat lima waktu. Itu faraid. wajtana bal maharim dan cukup meninggalkan yang haram-haram fa inna a'zama syarr tarkul faraid. Karena sejelek-jelek kejelekan adalah meninggalkan kewajiban. Wa min huna qala ba'd salaf, oleh karena itu dari sinilah para salaf atau sebagian salaf berkata, asyukru tarkul ma'asi. Termasuk syukur adalah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala ba'duhum dan berkata sebagian mereka asyukru an la yusta'ana bisyai'in minan ni'am ala maasiyah. Sebagian yang lain berkata bahwa yang namanya syukur untuk tidak memakainya sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk maksiat. Bersebutkan tadi sulama hadisnya. Setiap sendi, setiap tulang itu kenikmatan dari Allah. Maka jangan dipakai untuk maksiat. Jangan dipakai untuk maksiat. Allah berikan mata, jangan dipakai memandang yang maksiat. Allah berikan telinga, jangan mendengarkan yang haram. Allah berikan tangan, jangan mengambil, jangan ya ta'ata, berbuat sesuatu yang haram. Ila akhirnya. <clears throat> Itu cukup sebagai syukur. Karena dia menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Wa Abu Hazim Az-Zahid syukrul jawarih kulliha wa anta 'anil ma'asi wa tusta'mal fit ta'at. Kata Abu Hazim zahid syukurnya anggota badan seluruhnya, syukrul jawarih kulliha adalah anta 'anil ma'asi, engkau tahan diri dari maksiat wa tusta'mal fit ta'at dan kau pakai anggota badan tadi untuk taat. Demikian kata Abu Hazim Az-Zahid, seorang yang zuhud. Rahimahullah. Bahwasanya yang namanya mensyukuri anggota badan, kullu sulama, setiap sendi, setiap tulang, adalah dengan memakainya dalam taat dan menahannya dari maksiat. Syukran lillahi sebagai syukur. Qala wa amma man syakara bilisanihi. Adapun mereka yang mensyukuri dengan lisannya dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaskur bi jam'i a'dha'ih tetapi tidak mensyukuri dengan anggota badannya, famithluhu kamathali rajulin lahu kisa'un. Fa'akhadha bi tarfihi falam yalbashu falam yanfa'hu dhalika minal harri wal bardi wal thalji wal matar. Kata beliau, masih kata Abu Hazim, ada pun yang syukur dengan lidahnya. Alhamdulillah. Tetapi tidak syukur dengan anggota badannya. Dipakai untuk maksiat, dipakai untuk berdosa, dipakai untuk kejelekan. Famathaluhu kamathali rajulin lahu kisah. Maka permisalannya seperti permisalan seseorang yang memiliki kain, pakaian, dipegang di tangannya. Ini saya ambil pakaian ini. Tetapi tidak dipakai. Falam yalbashu. Dia tidak memakainya maka tentunya pakaian itu dalam keadaan layan fa'hu tidak bermanfaat baginya, tidak melindungi dari panas, tidak melindungi dari dingin, tidak melindungi dari salj, tidak melindungi dari hujan, karena cuma dipegang saja. Saya kedinginan. Dan itu jaketmu? Iya saya punya jaket, tapi nggak dipakai. Mataluhu, karena kali hadar rajul. Permisalannya seperti orang seperti itu. Punya pakaian nggak dipakai, punya jaket nggak dipakai, terus mengeluh kedinginan. Barakallahu fiikum. Kamu mengucapkan alhamdulillah, tetapi kenikmatan tadi tidak dipakai sebagaimana mestinya. Alhamdulillah saya punya jaket. Bas. Bersyukur saya. Alhamdulillah saya punya jaket. Tapi tidak dipakai. Isyhada. Ini keanehan bagi orang tersebut dia tidak terlindungi dari kedinginan, tidak terlindungi dari kepanasan, tidak terlindungi dari berbagai macam pengganggu-pengganggu. Kalau dia pakai kenikmatan tadi sesuai dengan perintah Allah, akan melindunginya. Wahakara. Orang yang bersyukur dengan lisannya, Alhamdulillah, tetapi nikmat kenikmatannya dipakai untuk maksiat, permisalannya seperti seorang yang punya kisah, punya kain, tetapi diambil ujungnya saja, dipegang begini, ya. tapi nggak dipakai. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah, seorang hamba hendaklah melihat kenikmatan Allah pada dirinya. Fi badanihi, pada badannya. sam'ihi, pada pendengarannya. basarihi, pada penglihatannya. Wayadaihi, pada kedua tangannya. Warijlaihi, pada kedua kakinya. ghairi dhalik, dan selainnya. Laisa min hadha syai'un illa wa fihi ni'matun min Allah azza wa jal. Tidak ada sedikit pun pada semua itu kecuali padanya ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dari Allah Azza wa Jal. ala al 'abdi an ya'mala bi ni'amillati allati hiya fi badanihi lillah Azza wa Jal. Maka ala al 'abdi. Hakkun kalau 'ala artinya wajib. Kalau hakkun lahu adalah hak hak dia untuk mendapatkannya. Hakun alal abdi berarti kewajiban atas seorang hamba. Anya malabin ni'amillati hiya fi badani. Kewajiban baginya untuk mengamalkan atau menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada badannya untuk Allah Azza wa Jal. Fi ta'atihi. Dalam ketaatan kepadanya. Wa ni'matun ukhra fil rizqi. Dan nikmat lain pada rizki. <coughs> Hakkun alaihi an ya'mala lillah. Juga wajib atasnya untuk mengamalkan, menggunakannya untuk Allah Azza wa Jalla hartanya digunakan untuk ketaatan. Fima an'ama alaihi minar rizq. Pada apa yang Allah berikan dari kenikmatan rezeki fi ta'atihi juga digunakan fi ta'atihi. Faman amila bihada, siapa yang mengamalkan yang demikian? Kana qad akhadha bihazmi syukr. Maka orang ini telah memegang tali kekang syukur. Artinya sudah bersyukur. Sudah mengendarai syukur. Wa azlihi wa zar'ih. Dan dia sudah mengerjakan pokoknya dan cabang-cabangnya. Semuanya. Wara al-Hasan rajulan yatabakhtar fi misyatihi. Pernah al-Hasan melihat seorang laki-laki yang berjalan dengan sombong. Yatabakhtar sombong fi misyatihi dalam berjalan Faqala maka beliau berkata, "Lillahi fi kulli 'udwin minhu ni'mah. Allahumma la taj'alna mimman yataqawwa bi ni'amika 'ala ma'siyatik." Dia berkata, milik Allah atau dari Allah pada setiap ini untuk Allah. Bagi setiap anggota badan adalah kenikmatan dari Allah SWT. Ya Allah, Jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang memperkuat dirinya dengan kenikmatanmu untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, jangan jadikan kami orang yang memperkuat dirinya dengan kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Dia berjalan dengan sombong dalam keadaan kaki yang dipakainya nikmat Allah, mata yang dipakainya nikmat Allah, badan sehat yang dipakainya dari Allah, tetapi berjalan dengan kesombongan memakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman al-kibriya uridai. Kesombongan itu pakaianku. Dan siapa yang memakai pakaianku azabtu, aku akan azab dia. Oh kama qala fi riwayah dalam hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-kibriya ridai. Bahwasanya sombongan itu adalah pakaianku. Siapa yang memakai pakaianku aku azab dia. Ikhwan ibn Itu darajat yang pertama. Yaitu mengerjakan yang wajib-wajib. Paling tidak jangan dikurangi dengan kejelekan-kejelekan. Yang wajib-wajib dikerjakan. Yang haram-haram ditinggalkan. Cukup. Itu syukurmu. Hari itu engkau benar-benar bersyukur pada Allah. Tidak menggunakan kenikmatan Allah pada maksiat. Yang kedua. Ad-darajat tsaniyah min asy-syukr asy mustahab Derajat kedua dari syukur adalah syukur yang sifatnya anjuran. Derajat pertama yang wajib, derajat kedua yang mustahab. Wa huwa an ya'mal al-'abdu ba'da ada'il fara'id wa tinabil maharim binawafil ta'at. Yaitu seorang hamba setelah mengerjakan yang wajib-wajib setelah meninggalkan yang haram-haram dia mengerjakan nawafil ta'at ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah Wahdi darajatus sabiqin al-muqarrabin. Maka inilah derajat para sabiqin, para muqarrabin. Karena derajat aulia Allah ada tiga. Yang dijuluki dengan ahlul istifa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ahlul istifa ada tiga derajat. Yang pertama adalah yang masih mendolimi dirinya sendiri. Yang paling bawah. Agak di atasnya al-muqtasid yang pas-pasan. Yang wajibnya dikerjakan, yang halnya ditinggalkan. Yang ketiga, yang paling tingginya orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ini menambah dengan nawafil ta'at. Ini yang dimaksud dengan as-sabiqin. Yaitu diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Dimulai dengan kalimat Thumma awratna al-kitab alladhina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami. istofaina. Kalau dikatakan istofaina, maka Syekhul Islam menjulukinya ahlul istifa, orang-orang pilihan. Yang pertama, Ominhum kata Allah zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang masih mendolimi dirinya sendiri. Tidak merugikan orang lain, tapi dia masih mendolimi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ahlul sifat bukan orang maksum. Bisa jadi orang yang masih ada dosa-dosa yang merugikan dirinya sendiri, bukan orang lain tapi kemudian istighfar ila akhir. Ini derajat alul istighfar yang pertama. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pas-pasan. Muqtasid iqtisad adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Ini yang dimaksud. Sabiqun bil khairati bi idznillah, sabiqin. وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan inilah yang dibimbingkan dan diarahkan oleh Nabi SAW dalam sekian banyak hadis fi hadhil ahadith allati sabaqa dzikruha hadis-hadis yang telah kita baca suruh sedekah ini menambah berarti dengan nafilah wa kadzalika kana Nabi SAW yajtahid bis salat demikian pula Nabi SAW bersungguh-sungguh beristihad untuk membaguskan salatnya dan menambah dengan nawafil ta'at. Yaqumu hatta tatafattar qadamah. Beliau berdiri salat sampai bengkak kakinya. Yang kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa la tulih an tulihinna. Jangan tanya tentang panjangnya, jangan tanya tentang bagusnya. Beliau salat hakada wa hakada Tumaha kata. Beliau sholat empat, kemudian empat, kemudian tiga. Ini jumlahnya sebelas. Rasulullah SAW la yazi. An ihda ashrata raka'ah. Beliau tidak lebih sholat malamnya dari sebelas rakaat. Tetapi kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya ah! tentang panjangnya dan bagusnya. Alhamdulillah. Faidah qila lahu. Ketika ditanya, oleh istrinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hada wa qad Allah lak Apakah engkau salat sampai seperti ini? Sampai bengkak kakimu. Padahal Allah sudah mengampuni kamu. Ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Sudah dijamin. Apa jawabnya? Afala nu abdan syakura. Kalau aku sudah dijamin dengan ampunan, tidakkah sepantasnya aku bersyukur? Subhanallah. Berarti yang dikerjakan adalah syukran lillah sebagai syukur. Afala akun abdan syakura. Hadis dari hadis Mughirah bin Syu'bah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, ma'ruf. Mudah-mudahan kalian semua ingat hadis ini. Wa qala ba'du salaf Berkata ba'du salaf lamma qala Allah 'azza wa jalla Kata beberapa ulama salaf, ketika Allah berfirman, "I'malu ala daud syukra." beramal wahai ala daud syukran. Qalu mereka berkata lam ya'ti alaihim sa'atun sa'atun min lailin aw naharin illa wa fihim musallin yusalli. Keluarga Daud ketika disuruh oleh Allah i'malu ala Daud. beramal wahai keluarga Daud tetapi dalam bahasa Indonesia kalau keluarga Daud, Daudnya tidak masuk. Tetapi dalam bahasa Arab, al itu adalah keluarga fulan dan fulannya di dalamnya. Itu bedanya al dengan ahli. Jadi ketika kita menyatakan Allahumma salli ala ali Muhammad itu cukup. Walaupun ada lafaz yang ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sesungguhnya kalaupun tidak ada yang pertama, langsung Allahumma salli ala ali Muhammad, Nabi Muhammad SAW sudah masuk di dalamnya. Itu al. Sehingga jangan heran dengan lafaz yang seperti itu yang tidak ada awalnya. Langsung Allahumma sholli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Tidak disebutkan ala Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka sejak turun ayat itu perintah kepada keluarga Daud, lam ya'ti alaihim sa'atun minal lail. Tidak datang sesaat pun di malam hari ataupun di siang hari kecuali di tengah mereka ada yang sedang sholat pada Allah Taala. Selalu ada yang sholat di antara mereka. وهذا مع أن بعض هذه العمل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واجب yang demikian walaupun bahwa beberapa amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi ada yang wajib. Tetapi makna hadis, makna hadis kata Ibn Rajab rahimahullah yang sedang kita bahas derajat yang kedua bukan derajat yang pertama derajat yang pertama otomatis sudah ada fardu sholat lima waktu tetapi hadis-hadis tadi adalah hendaklah kalian tandai syukur kalian begitu maknanya artinya sempurnakan syukur kalian dengan amalan-amalan yang saleh yang nawafil ta'at ila akhirnya Walaupun di antara yang disebutnya ada yang wajib. Imma alal a'yan, imma wajib fardu ain, kal masyi ila shalah, seperti berjalan menuju salat. Fardu ain. Indaman yara wujub salat fil jama'at, bagi mereka yang berpendapat wajibnya salat berjamaah di masjid. Maka berjalan ke masjid wajib. Wa imma alal kifayah atau fardu kifayah seperti disebutkan ta'mur bil ma'ruf sadaqah wa tanha 'anil munkar sadaqah. Apa ma'ruf nahi munkar? Fardu, tetapi bukan fardu ain. Fardunya fardu kifayah. Wa ighatsatul malhuf, demikian pula menolong orang yang sedang meminta pertolongan. Wal 'adl bainan nas, sikap adil di tengah manusia, di antara manusia. Itu pun wajib hukumnya. Al-'adl mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Menyatakan bahwa dia adalah seorang yang di atas sunnah, yang ini seorang yang tidak di atas sunnah. Harus betul-betul adil. Jangan sampai zalim menjuluki seorang ahli sunnah dengan mengatakan bahwa dia mubtadi ombang. Atau menjuluki seorang ahli sunnah dengan dia orang yang menyimpang. Kedab, sofuk, ila akhirih bahasa kata Syekh Rabi' zulmun. Itu kezaliman. Dan itu lawan dari keadilan. Zulmun adalah lawan dari keadilan. Wala adal bainan nas. Maka keadilan di antara manusia juga sikap yang wajib. Khususnya bagi mereka yang memang terkena fardu untuk menghukumi. Ini bukan rakyat jelata, bukan awam nas. Orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kebatilan. Imma fil hukmi bainahum. Apakah dalam menghukumi di antara mereka, mana yang benar, mana yang salah? Au fil islah atau dalam mendamaikan di antara mereka. Ini juga fardu kifayah. Wa qad ruwiya min hadis Abdullah bin Amr. Dan telah diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala afdalus sadaqah islahu dzatil bait sebaik-baik sedekah adalah islahu dzatil bait memperbaiki hubungan di antara dua orang ini termasuk sebaik-baik sedekah memperbaiki hubungan antara dua orang yang bertikai وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي jenis-jenis ini yang diisyaratkan kepadanya oleh Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dari sedekah minha ma nab'uhu muta'addin kal islah sedekah-sedekah tersebut di antaranya ada yang naf'uhu muta'addin ada yang manfaatnya mengenai orang lain Mutaaddi itu membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek. Seperti islah, seperti perbaikan tadi, memperbaiki hubungan dua orang tadi. Ada maf'ulnya, ada objeknya, ada dua orang yang mendapatkan kebaikan tersebut yang tadinya bertikai jadi berdamai. Wa ya'anatur rajul ala dabbatihi. Seperti membantu seseorang atas kendaraannya, mengangkatkan dia untuk menaiki kendaraannya atau yarfa mata'ahu atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya itu juga ada objek yang mendapatkan kebaikan Nah, wal kalimatu thayyibah dan kalimat thayyibah juga mutaaddi atau baru mutaaddi kalimat yang baik Hah? kalimat mutaaddi Muta'addi. Oh, kalimat taib. Kalimat taibah itu kan anak ya berkhair. Gimana keluarganya? Itu namanya kalimat taibah. Kalau yang subhanallah itu zikr nanti ada akan ada. Ya. Kalimat taibah itu kamu berbicara baik pada orang lain. Ya. Tutur kata yang baik pada orang lain. Tentunya muta'addi. Ada orang yang mendapatkan sesuatu kebaikan darimu. Masya Allah. Dengan ucapanmu yang bagus, ucapanmu yang sopan, ucapanmu yang masya Allah, orang senang. Dan itu muta'addi. Wa yadkhul biha salam. Termasuk di antara kalimat thayyibah adalah salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalimat thayyibah. Enam. Wa tashmitul 'atish. Termasuk kalimat thayyibah adalah tashmitul 'atish. Ada yang bersin, mengucapkan alhamdulillah kamu katakan yarhamukallah. Itu juga kalimat thayyibah wa izalatul adha 'anil tariq dan menghindarkan gangguan dari jalan. Itu juga mutaaddi. Jangan sampai ada yang terganggu. Ini duri berbahaya atau ini pecahan beling ini bahaya. Jangan sampai ada yang kencing, jangan sampai anak-anak ila akhirnya. Wal amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar. Sangat jelas sekali mutaaddi ada orang yang diajak untuk bersikap baik, ada orang yang diajak untuk menghentikan kemungkaran. Wadafnun nukhama fil masjid. Demikian pula mengubur nukhama fil masjid. Rasulullah SAW melihat ada nukhama di masjid, berubah muka beliau, marah. Dan berkata sesungguhnya kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala maka siapa yang membuang nukhamah hendaklah jangan di masjid dan yang di arah kiblat ila akhir. Rukhama itu ingus. Dan kalau didapati bersihkan. Gak usah nunggu orang lain atau nunggu petugasnya. Sedekah. Kenapa? Itu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan kita seluruhnya bertanggung jawab untuk membersihkan. Maka barakallahu fikum di sini ada ta'addi ada yang mendapatkan kebaikan melihat masjidnya bersih, orang lain khusyuk sholatnya karena kamu ikut membantu membersihkan masjid. Wa dil hajatil malhu. Demikian pula membantu dil hajah orang yang punya hajat yang malhu, orang punya kebutuhan dan malhu meminta pertolongan. Wa isma'ul atam memperdengarkan pada orang yang tuli. Wal basar lil lil manqusi basaruhu dan penglihatan untuk mereka yang lemah penglihatannya sudah pernah diterangkan artinya memperdengarkan <coughs> orang yang tuli bukan diobati sampai bisa mendengar tetapi diperjelas karena dia tuli tidak mendengar atau kalau ternyata sama sekali tidak bisa mendengar kamu isyaratkan tadi nah, itu ngomong begini itu juga sodakoh dan ada ta'addi. ada yang diberikan kebaikan wadat walil manqus tadi yang pandangannya tidak jelas. Itu tulisannya begini Pak. Oh iya makasih terima kasih. Wa hidayatul a'ma atau menuntun orang buta. Au ghairi Au ghairihi Betul, ini salah. Saya ulangi. Wa hidayatul a'ma oh, oh, oh Semua sama au ghairihi tariq? Iya. iya. iya. Saya nggak paham. Iya. Hidayah telah ama membimbing orang buta atau yang lainnya jalan. Apa itu? Jalan lain. Menunjukkan jalan. Qayyarahu tariq. Iya. Nah. Sepertinya qayyarahu. Barakallahu fiikum. Au ghayyarahu tariq, membelokkan jalannya. Biasanya orang buta ini jalan ke arah yang bahaya. Apa Pak? Jangan ke sana Pak. Itu ghayyarahu tariq. Qayyarahu merubahnya. merubahnya dari jalan yang salah. Wajah fi ba'di riwayat hadis Abi Dar. Dan telah datang dalam beberapa riwayat riwayat Abu Dar. Wa bayanuka 'anil artam sadaqah. Penjelasanmu kepada orang yang artam juga sadaqah. Seperti artam itu orang yang tidak bisa berbicara dengan baik. Apa namanya? Gagap, kaku. Kamu paham, orang lain belum paham. Terangkan. Dia mentalnya begini, begini, begini, begini. Nah. Yani man la yutiqul kalam. Ini yang tidak bisa berbicara dengan baik. Yang tak fi kalami Imma li afatin fi lisani Apakah karena ada gangguan di lidahnya? Au li ujmah. Atau karena dia orang asing. Tidak bisa berbicara bahasa Indonesia fi lughatihi tidak bisa berbahasa pada bahasanya fayubayyinu anhu ma yahtaju ila bayani maka dia terangkan apa yang dibutuhkan dari keterangan-keterangan itu juga sedekah ini orang menerangkan gak paham-paham pembeli penjualnya kamu tahu yang dimaksud kamu terangkan pak ini orang minta begini-begini betul betul betul ya. senang dia itu barakallahu fikum sadaqah atau karena cacat pada lidahnya sehingga dia tidak bisa menyebutkan salah satu huruf atau dia gagal ila akhir. Wa minhu ma huwa qasirun naf'i. Tetapi ada jenis kedua. Tadi yang mutaaddi, sekarang yang ghairu mutaaddi. Yaitu yang qasirun naf'a, yang manfaatnya bagi diri sendiri. Tapi juga disebut sedekah. Apa di antaranya? Kat tasbihi, wat takbiri, wat tahmidi, wat tahlili, wal mashi ila salati, wa salat rakaatay duha seperti ucapan tasbih subhanallah ucapan takbir Allahu akbar ucapan tahmid alhamdulillah ucapan tahlil la ilaha illallah berjalan ke masjid bagi kita sendiri faedahnya Sal, salat rakaatay duha atau salat dua rakaat duha wa innama kanata mujzi'atain an dalika kullih lianna fi salat isti'malan lil a'dha'i kulliha fi ta'ati wal ibadah dan kenapa kok dua rakaat duha Dikatakan oleh Nabi yakfi cukup untuk 360 sulama cukup dengan dua rakaat duha. Mengapa? Kalau dikatakan oleh Nabi Muhammad Rajab rahimahullah, kanata ini keduanya mudzi mencukupi andalika kulli untuk seluruhnya lianna fi salati karena dalam salat dua rakaat tadi istimalan lil a'dha'i kulliha menggunakan seluruh anggota badannya. Kakinya ikut beribadah, pahanya ikut beribadah, tangannya ikut beribadah, mengangkatnya, menurunkannya, bersedekat, kepalanya juga tunduk sujud, badannya, lidahnya, semuanya. Matanya disuruh mandang ke tempat sujud. Apalagi kalau berjamaah, telinganya juga mendengarkan bacaan imam dan takbirnya. Enam. Ila akhirih. Istimal menggunakan seluruh anggota badannya dalam taat dan ibadah. Fatakunu kafiyah. Fatakunu kafiyatan fi syukri ni'amihi Selamat hadil a'dha. Maka cukup untuk mensyukuri nikmat selamat hadil a'dha, seluruh anggota-anggota badannya. Wa baqiyatu hadhil khisal al-madhkurah aktsaruha isti'malun li ba'di a'dha'il badan. Adapun yang lainnya, wa baqiyah, ini selain dua rakaat duha al-madkurah yang disebut, aktsaruha kebanyakan istimalun li ba'di a'dha. Kebanyakan hanya penggunaan sebagian anggota badan. Tasbih hanya lisan saja. Nah, amar nahi munkar hanya lidah saja. A'dha badan khassa, artinya sebagian badan saja secara khusus mulus sadaqah, maka sedekahnya belum sempurna. Hatta ya'tiya minha bi'adadi sulamal badan. Sampai dia kerjakan sesuai dengan hitungan sendi-sendi badannya. 360. Tetapi sholat duha lengkap.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 Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.